Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa ba'da zuhur 30 Maret 2021 bertepatan dengan 16 Syaban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Kumpulan hadis-hadis yang sahih khusus pembahasan fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang baru, bab yang terakhir dari kitab ini, bab yang ke-16. Tentang permasalahan bidah siami Ramadan. Kebidahan-kebidahan pada bulan Ramadan dan kita masuk kepada Pasal yang pertama, kebid'ahan di awal bulan Ramadan. Maka kita masuk kepada sesi ke-106. Maka sebelum kita masuk kepada penjelasan dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al matin Allah yaqadukum. Bismillah. Qala al-mu'allif في كتابه الأخبار الصحيحة في أحكام صيام رمضان باب السادس عشر bab yang ke-16 bab ini adalah bab yang terakhir tentang bidah siami Ramadan tentang permasalahan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di bulan Ramadan. Bab ini adalah bab yang ke-16, bab yang terakhir. Dan akan membahas tentang kebid'ahan dan muhdathat. Wal bid'ah fisiam Ramadan. Maka kalimat bid'ah ataupun di judul disebutkan bid'ah yang akan kita bahas di sini dibagi menjadi dua. al awal bid'ah indah inda di Ramadan. Bid'ah di saat masuknya bulan Ramadan. Wasani bid'ah fi asna siam Ramadan. Dan yang kedua kebid'ahan di saat telah masuknya bulan Ramadan di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Maka ucapan penulis bid'ah siami Ramadan kalimat bid'ah dengan dikasrahkan ba dan difathahkan dal bid'ah siami Ramadan dia adalah kalimat jamak atau plural dan mempunyai makna dari dua makna yang ma'ruf dari segi lugah dan istilah. Maka wazan bidak ala wazan fi'al di lugah Arabiah dijadikan jamak plural dari mufrad dari singlenya ditambah tak marbutoh. Maka bidak jamak dari apa mufradnya? Bid'ah. Seperti turuk. Apa mufradnya Hudaifah? Kita marbutoh apa? Tariqah. Wakadalika sirok. Daimanahnu al-firaq ad-dallah. sirok abdallah. Sirok kelompok kelompok Maka di sini plural jam. Mufradnya apa? Al-firqah. Seperti itu. Mufrad dengan tak marbutoh dan jamaknya bidun tak marbutoh. Bid'ah jamaknya bid'ah. Tariqah plural. Uh, mufrad ataupun single. Jamaknya pluralnya bid'ah. Firqah single mufrad. Jamaknya firqah. Seperti itu. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Maka bidah di sini jamak dari bid'ah dan mempunyai dua makna secara lugah dan istilah. Adapun makna yang pertama asy' al-muhdath ataupun asy' al-mustahdath. Dari segi makna bid'ah itu perkara yang baru. Maka disebutkan oleh ashabul lughah seperti Ibnu Man, Ibnu Mandur di dalam kitabnya Lisanul Arab bidah syai yabtadi'uhu bida'an wabtida'uhu bada'a syai yabtadi'uhu bida'an wabtida'uhu kalimat dari bid'ah adalah segala sesuatu yang belum ada yang melaksanakannya maka dia kreator yang pertama. Dimakna ansa'ahu au bada'ahu. Dan ini seperti ucapan Allah Jalla wa'ala. Qul ma kuntu Bid'aan minar rusul. Ah, katakanlah wahai Muhammad, makuntu bid'aan minar rusul. Bahwa aku ini bukan bid'aan, perkara yang baru dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Karena apa? Karena persabakat rusulun min qablih. Telah datang rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad dan bahkan Nabi Muhammad di Al-Quran disebutkan wa khataman nabiyyin. Dia adalah penutupnya para rasul. Kalau di kalimat penutup menandakan ada pembuka. Maka siapa awal Rasul? Nabi Nuh, aina dalil? Hadis syafa'ah al Kubro. Di saat manusia dalam keadaan kepayahan, tudna samsu ala ru'usil khalaiq, dimitra dari mil, di hadis Miqdad Ibn Aswad, manusia semuanya dalam keadaan kepayahan diturunkan mentari hanya satu mil saja. Fayakunun nas ala mikdari a'malihim fil arq faminhum man barang maka seluruh manusia tergantung amal-amal dari keringatnya. Faminhum man yakunu ala ka'bih. Faminhum man yakunu ala haqweh. Faminhum man yuljimuhul arku iljaman. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada mata kakinya, sampai kepada betisnya, sampai kepada pinggangnya, bahkan sampai kepada hidungnya dan dia berenang-renang, tenggelam dari keringatnya. Saking panasnya. Maka di hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah, hadis syafaatul kubro, tentang pemberian syafaat yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi kecuali oleh nabi kita. Maka seluruh manusia menunggu sampai kapan kita di kepanasan dan seperti ini, maka marilah kita mendatangi para rasul. Meminta syafaat berbicara kepada Allah para rasul ini tentang keadaan kita. Datang kepada Nuh dan dikatakan ini syahidnya. Wa Ya Nuh, anta awalur rusul. Ada huwa syahid. Maka datang kepada Nuh disebutkan kamu rasul yang pertama. Adapun Adam, mereka datang pula ke Adam dan mengatakan kepada Adam, anta awal basar. Khalaqallahu biyadaih. Allah menciptakan kamu dengan kedua tangannya. Maka di sini yang menjadi pertama rasul bukan Adam tetapi Nuh maka di sini dikatakan kul makuntu bid'an minar rusul. Bukanlah aku ini orang pertama yang dijadikan oleh Allah nabi. Ayat awal min awal man ursila. Balqad ursila qabli rasulun katsir. Maka ini makna dari segi lugah. Apa makna dari segi lugah bidah? Sayy jadi syai' muhdats. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan bid'an minar rusul. Adapun permasalahan yang kedua at lillah bima laisa alaihi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la khulafa'uhu ar-rasidun wala jami'ul muslimin minas sahabah wa tabi'in wa itba'at tabi'in aladina yusammuna bis salafis salih. Maka makna bidah min haitsu istilah beribadah kepada Allah tanpa bimbingan dari nabi sebagai rasul yang Allah berfirman wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu di mana Allah berfirman apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad maka ambillah maka ibadah itu mutabaah mengikuti dari Nabi Muhammad dalam peribadatan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad maka tinggalkanlah. Sehingga perkara bid'ah dia beribadah kepada Allah baik. Ibadah pelaksanaan seperti melaksanakan peribadatan ataupun ibadah meninggalkan. Semuanya ibadah. Seperti antum melaksanakan puasa ibadah apa tidak? Dan antum meninggalkan zina ibadah apa tidak? Bukan ibadah. Hah? Meninggalkan zina bukan ibadah. Antum melaksanakan siwak. Ibadah apa tidak? Mana dalilnya? Lau asyqa ala umati la amartuhum bisiwa inda kulli salah man sahabiyuh man akhrajah. Mutafakun alaih Abu Hurairah. Lalu disebutkan di sana dari hadis berarti ibadah. Maka kita melaksanakannya mendapatkan pahala. Dan begitupun yang dilarang. Merokok haram apa tidak? Berarti meninggalkannya dapat pahala apa tidak? Hmm? Berdosa. Dapat pahala. Maka seperti ini. Wa ma'atakum rasul fakuduh Wa manahakum anhu fangtahu. Apa-apa yang datang dari Nabi maka ambillah. Dan apa-apa yang datang dari Nabi dari perkara-perkara yang ditinggalkan, ditinggalkan. Maka ini adalah dari definisi bid'ah beribadah kepada Allah sesuai tidak sesuai dengan apa yang datang dari Nabi bahkan juga dari para kulafa ar rasidin dan bahkan dari para sahabat yang lain dan dari tabi'in serta itba'ut tabi'in yang dinamakan dengan as-salafus saleh. Maka tidak ada salafnya. Dan disebutkan juga oleh Ibnu Rajab tentang pembahasan bid'ah di kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam wal murad bi bid'ah wal murad bil bid'ah ma'ahdatsa mimma la aslalahu fi syari'ah ya dulu alaihi maka apa yang diinginkan dengan bidah adalah perkara-perkara yang baru yang tidak ada asal dari Nabi di dalam syariat ini. Fa'amma maka nalahu aslun minasara yadulu alaihi falaisa bid'ah syar'an. Adapun jika seseorang melaksanakan apa-apa yang ada di dalam sunnah-sunnah nabinya, maka ini bukan dari kebid'ahan. Wa in kana bid'ah lugatan fakulu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila din wa lam yakun lahu asl min ad-din yarji ilaihi fa huwa dalalah wa din bari'u minhu sawaun fidalika masalah i'tiqadat awal a'mal awal aqwal adh-dhahirah wal batinah intaha maka kebid'ahan itu segala sesuatu yang tidak ada landasan dasar hukumnya, maka dia itu kesesatan. Lihat, faidah. Semua perkara-perkara yang bid'ah yang tidak ada asalnya kesesatan. Ini ucapan Nabi. Seperti di hadis Jabir diratkan oleh Imam Muslim, wasarul umur muhdatatuhak. fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla Wa kulla bid'atin dolalah. Ini diriwayat Muslim dari Jabir bahwa apa-apa yang datang dari perkara-perkara yang baru dalam peribadatan tidak ada bimbingan dari Nabi dan para salafus saleh baik tabi'in atau itba'ut tabi'in dan para sahabat maka dia itu adalah perkara yang bid'ah dan seluruh bid'ah kata Nabi kesesatan ini kaidah asliyah. Di dalam akidah ahli sunnah, segala yang datang bukan dari Nabi bid'ah. Baik dalam perkara itikodat. Apa makna itikodat? Keyakinan. Ataupun al-akmal. Ataupun perbuatan seperti bid'ahnya sholat, bid'ahnya puasa, dan sebagainya. Adapun bid'ah keyakinan seperti yang kita lewati, bid'ahnya kelompok Al-Jahmiyah, wal mu'tazilah wal khawarij وكذلك الشيعة الرافضة هؤلاء يقولون نحن ما نرى ربنا يوم القيامة kita tidak akan pernah melihat wajah Allah di hari kiamat maka kita katakan ini kebidahan di dalam akidah di dalam keyakinan Kenapa? Karena di zaman Nabi dan seterusnya sampai akhir zaman telah disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Allah berfirman lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dimasukkan kepada al-husna yakni surga. Dan ziyadah tambahan melihat wajah Allah sehingga dijelaskan ayat ini oleh Imam Muslim ataupun oleh sahabat Suhaib ibnu Sinan di Sahih Muslim di mana Allah Jalla wa ala berkata li ahli jannah, ya ahli jannah azidukum syai'an. Wahai penduduk ahli surga, kami tambahkan kata Allah kenikmatan, maka mereka telah bersyukur dan berkata, ya Rob, qad tanah minan nar, laqad bayatta wujuhana. Maka engkau telah membebaskan kami dari api neraka dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan kepada surga dan memutihkan wajah-wajah kami. Kenikmatan apalagi? yang akan engkau berikan. Kemudian rafa Allahu jalla wa ala al hijaba maka Allah membuka sitar hijab antara wajahnya dengan makhluk di surga. Maka disebutkan di dalam hadis tidaklah mereka mendapatkan suatu kenikmatan yang paling puncak prima di dalam surga kecuali di saat melihat wajah Allah. Di riwayat-riwayat yang lain fanasau minan ni'am maka mereka lupa dari nikmat-nikmat yang ada. Maka ini keyakinan ahli sunnah bahwa kita akan melihat wajah Allah. Kemudian tiba-tiba dikurun di zaman kelompok Asy'ah Ar-Rafidah dan juga kelompok Al-Mu'tazilah dikurun sekitar 600-an maka mereka mengatakan kaum muslimin tidak akan pernah melihat Allah. Dari mana perkara ini bid'ah? Tidak ada dalilnya. Kecuali mentakwil-takwil dari Al-Quran sesuai hawa nafsu mereka. Dan pembahasan ini telah kita bahas di Al-Akhbar As-Sahihah fi Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang melihat Allah. Maka ini contoh kebid'ahan di dalam permasalahan akidah. Datang sekitar tahun 600-an Hijriah mereka berbicara tentang permasalahan ini. Sebelumnya mereka beriman kepada Allah bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat. Maka ini contoh dari kebidahan. Dan kebidahan dari perbuatan banyak. Di antaranya yang akan kita sebutkan di dalam pembahasan bulan Ramadan ini. Maka ini definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan bid'ah. Kemudian kita sebutkan di dalam matan bid'ah au bid'ah usia mi Ramadan, maka kita takyid di dalam matan kebid'ahan-kebid'ahan ini khusus dalam permasalahan puasa Ramadan. Untuk mengeluarkan bid'ah bid'ah yang berhubungan dengan puasa Ramadan tetapi bukan puasa. Tapi masih di bulan Ramadan seperti iktikaf, tarawih, zakatul fitr, lailatul qadar dan yang lainnya. Maka ditakid oleh penulis bida bida usia mi Ramadan dalam permasalahan kebidahan-kebidahan di puasa Ramadan. Badak Nabil Fadlil awal, kemudian kita memulai dengan pasal yang pertama Bibida inda di Ramadan. Bida di saat masuknya bulan Ramadan. Maknanya, penulis ingin membagi agar mudah untuk dicerna. Kebidahan di bulan Ramadan ada di awalnya dan ada di saat telah masuk bulan Ramadan. Itu yang diinginkan oleh penulis. Maka kebid'ahan yang ada di awal bulan Ramadan yang pertama adalah kata Allah bil iman ala hisab al-falaki fi dukhuli Ramadan. Sebagian manusia yang mengambil masuknya bulan Ramadan dengan hisab falaki. Perhitungan bintang-bintang, astronomi, dan sebagainya. Akhirnya mereka melihat kepada kalender. Kapan kalender tertulis bulan Ramadan yaitulah bulan Ramadan. Maka iktimat kepada hisab al-falaki tentang masuknya bulan Ramadan ini dari kebidahan. Tidak ada sunnahnya sama sekali. Dan ini telah kita bahas di pelajaran Ahkam duhul Ramadan. Di bab yang kedua. Di anal ibrah fi dukhul Ramadan biru'yati hilal. Maka kami telah menyebutkan dari sunnah kita mengetahui bulan Ramadan itu dengan masuknya hilal bulan Ramadan. Maka telah kami sebutkan di dalam matan di bab ahkam dukul Ramadan di pasal yang kedua hadis-hadis yang banyak. Maka di sini penulis mengulangnya kembali. Dan di sini penulis membatasi Mengulang hanya dengan tiga hadis saja. Untuk apa? Agar tidak terlalu panjang. Maka di sini manhaj penulis juga memudahkan kepada tulabul ilm. Dan di sini seperti di buku-buku tulisan fikih yang lain, di kutubul hadis yang lain, kadang-kadang hadis-hadis terulang. Maka terulangnya hadis-hadis bukan keaiban bagi penulis. Bahkan ini menunjukkan fikihnya penulis kepada masalah dari hadis yang ada. Dan ini amalan dari ulama-ulama ahlul hadis di dalam kitabnya. Yang paling dekat kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari di saat kita mempelajari kitab Al-Iqtisam sering kami sebutkan hadis ini telah terdahulu di kitab demikian dan demikian. Hadis ini telah terdahulu di kitab demikian dan demikian. Menandakan bahwa Imam Al-Bukhari mengulang-ulang hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Maka disebutkan oleh para ulama asal dari kitab Sahih Al-Bukhari yang dikumpulkan dari hadis-hadis hanya 4.000 saja. Namun jika kita buka Sahih Al-Bukhari sampai kepada 6.000 lebih, sekitar 7.000. Lalu dari mana tambahan 2.500-an? Dari pengulangan hadis dari Syekh Al-Imam Al-Muhadis Al-Muhadis Al-Bukhari itu sendiri. Lalu kenapa diulang? Apakah biar lebih tebal? mujaladnya? Tidak. Tetapi karena fikih beliau. Contohnya hadis innamal a'malu bin niat. Maka hadis ini niat adalah syarat dari segala ibadah. Maka Al-Imam Al-Bukhari memasukkannya di dalam berbagai kitabnya. Dalam permasalahan wudhu, inamal a'malu biniyat. Dalam permasalahan sholat inamal a'malu biniyat. Dalam permasalahan puasa, dimasukkan inamal a'malu biniyat. Paham? Maka ini menandakan kefakihan dari penulis kitab tersebut. Dan di sini penulis di sini pun mengulangnya lagi, bukan keaiban baginya. Diulang-ulang hadisnya biar tebal. Bukan, tetapi karena kefakihan penulis di sini di mana di bab yang terdahulu masuknya bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Kemudian disebutkan hadis-hadis tentang permasalahan melihat hilal. Kemudian di sini masuk kepada bab yang terakhir bab bidah dukul siam Ramadan. Bab-bab ataupun kebidahan-kebidahan di awal masuknya bulan Ramadan, maka masalahnya dipermasalahkan di sini adalah mereka orang-orang yang beriktimad dengan hisab al-falaki. Melihat kepada astronomi bintang-bintang melihat kalender. Jadi bukan melihat kepada hilal tetapi perhitungan bintang-bintang. Maka di sini tidak masuk kepada sunnah. Sehingga dibahas oleh penulis termasuk bidah. Iktimad ila hisab al-falaki dan juga matahari sehingga mengikuti hitungan hijit, e, eh, e, eh, masehi itu bukan dari sunnah. Kalau kita mengikuti perhitungan mentari ataupun bintang seperti Masehi, maka kita akan mengikuti kalender dan sudah ada kalender lima tahun sebelum sekarang. Sudah ada kalender dibuat tahun 2025. Sudah ada. Dan di situ tertulis Ramadan jatuh pada bulan bla bla bla. Paham? Maka tidak iktimat kita kepada itu. Kita iktimat kepada ru'yatil hilal. Maka diulanglah oleh penulis di dalam matan untuk tujuan pengulangan ini dikarenakan kebutuhan dalam penyebutan albab. Maka kembali kepada permasalahan. Al-faslul awal bida inda dukhuli Ramadan. Dibagi oleh penulis, kebidahan-kebidahan itu pertama kebidahan di saat masuknya bulan Ramadan. Al-mas'alatul ula, permasalahan dalam kebidahan masuknya bulan Ramadan, minal bida al-i'timad ala hisabil falaki idukuli Ramadan. Dari kebidahan beriktimat kepada perhitungan bintang astronomi dan juga mentari di saat masuknya bulan Ramadan maknanya mengikuti kalender dari perhitungan Masehi. Maka ini dari bidah. Dilihat kapan? Coba dilihat kapan kalender Ramadan katanya. Al-Muhim tanggal sekian sekian. Ya sudah, tidak puasa kecuali yang tertulis, tertulis di kalender karena ini perhitungan hisab palati Maka tidak benar. Kemudian penulis menyebutkan hadis-hadisnya tiga hadis di dalam matan pertama dari Abdullah bin Umar yang mutafakun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakara Ramadhana faqala la tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in humma alaikum faqdirulahu. Maknanya janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Hilal apa? Hilal Syawal atau hilal Dzulqa'dah? Hilal Ramadan. la tuftiru hatta tarawhu. Janganlah kalian berbuka sampai melihat hilal. Fa'in guma alaikum fakdirulahu. Jika terhalang, maka fakdirulahu sempurnakanlah. Menjadi 30 hari. Dan juga datang dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ra'aitumul hilala fasumu wa ida ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa'in guma alaikum fasumu salatina yauman." Berkata Nabi kita, jika kalian melihat hilal Ramadan, terlihat hilal Ramadan, maka puasalah besoknya. Berarti malam itu malam Ramadan, besoknya hari Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apa makna ra'aitumuhu di sini fa'aftiru? Hilal mada? Hmm? Hilal Syawal. Terlihat hilal Syawal, falas, intah Ramadan. Dukul ila syahri Syawal. Maka jika terlihat hilal domirhu kepada hilal Syawal, maka berbukalah Kemudian awas kalimat di sini. Fa in gumma alaikum fasumu salatina yauman. Jika tidak terlihat maka kalian berpuasa 30 hari. Kalimat fasumu salatina yauman ataupun secara mutlak salatina yauman baik Ramadannya yang 30 ataupun Sya'bannya yang 30 kalimat salatina yauman penjelas dari kalimat fakdiru lahu maka hadis saling hmm. mentafsirkan. Makna takdirulahu maka digenapkan 30 hari. Adapun dari kelompok yang salah dari fukoha, mereka mengatakan makna fakdirulahu aidayiku alaih. Disempitkan sehingga dijadikan oleh mereka pendalilan puasa yaumusyak dan sebagainya. Jika tidak terlihat hilal maka maknanya disempitkan. Jadi bulan Syaban sekarang tidak terlihat hilal ya sudah besok Ramadan. Kif. Besok Ramadan karena fakdirulahu disempitkan maknanya. Maka ini makna yang salah. Karena hadis menjelaskan kepada hadis yang lain malah di sini disebutkan fasumu salatina yauman. Maka jika tidak terlihat hilal Ramadan digenapkan bulan Syaban 30 hari. Dan di saat kita di bulan Ramadan berpuasa terus-menerus, dilihat hilal. Tidak terlihat hilal, maka fakdirulah maknanya digenapkan menjadi 30 hari. Itu maknanya. Maka hadis Abi Hurairah, Fasumu salatina yauman, memberikan makna tafsir untuk fakdirulahu di hadis Ibnu Umar. Kemudian datang dari Ibnu Abbas, hadis yang ketiga. Allah haqad amaddahu qad amadahu li ru'yatihi fa in ubmiya alaikum fa akmilul iddah. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah madahu li ru'yati huwa lailatin ra'aitumuhu. Maknanya di sini bahwa Allah telah menetapkan untuk melihatnya, masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Jika ubmiya tertutup bagi kalian dikarenakan mendung, awan dan sebagainya, milul iddah, maka sempurnakan jumlah dari bulan tersebut. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha maddahu li ru'yatihi fahuwa lailah ra'aitumuhu." Maka Allah menetapkan di bulan Ramadan itu di malam di saat kalian melihat hilal. Fa'at milul iddah maknanya sempurnakan satu bulan 30 hari. Satu bulan asalnya berapa hari ya, man? Indah ya, mora. Satu bulan berapa hari? 29 aina dalil. Di hadis banyak kita lewati di bab tentang masuknya Ramadan gimana? Asyahru tis'u wa isrin. Di riwayat asyahru hakada. Wa hakada Maka asal dari satu bulan itu 29 hari. Lalu jika tidak terlihat hilal apa yang dilakukan? Hah? Fa'akmilul iddah talatina yauman. Santum. Maka disempurnakan satu bulan 30 hari. Masya Allah anak-anak kecil paham hadis, paham hitungan bulan. Lebih paham daripada Bapak-bapak yang menghitung bulan sekarang tanggal 30 besok gajian. Maksudnya bulan Agustus atau bulan April besok April pertama gajian. Kalian tidak. Masuknya bulan Ramadan, bulan Syawal dan sebagainya dengan melihat hilal. Jika tidak terlihat hilal maka fa'akmilul iddah disempurnakan jumlah menjadi 30 hari. Maka ini adalah bid'ah yang pertama tentang permasalahan masuknya bulan Ramadan. Maka ini adalah sunnah, sunnah yang disebutkan tadi dari tiga hadis dari sunnah nabawiyah bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan melihat kepada hilal. Lalu apakah di sana ada yang masuk kepada kebid'ahan? Kita katakan na'am. Bahkan ada beberapa ulama yang justru mengajak kepada selain perkara ini. Seperti sebagian dari fukoha yang dinisbatkan kepada Mutarrif Ibnu Abdillah Dan sebagian dari fukoha yang bernama Abil Abbas Ibnu Suraih. Dan mereka, para ulama, dari kelompok Asyafi'iyah, pengikut Imam Asyafi'i. yang mana mereka mengatakan dengan i'timad bihasbil bihisabil salafi. Mana dalil mereka? Perkara yang bidah. Masuknya Ramadan kata Nabi, li ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi. Ru'yah, melihat hilal. Mereka malah mengatakan hisab al-falaki. Seperti hisab perbintangan ataupun meteor eh, ataupun perbintangan ataupun melihat kepada mentari seperti Masehi, mereka mempunyai dalil atas kebidahan mereka hadis Ibnu Umar. Yang mana lafadznya disebutkan fa'in guma alaikum faqdirulahu. Kata mereka, jika kalian tidak melihat hilal maka fakbirulahu. Ai ahsibulahu al-hisabat al Jika tidak terlihat hilal maka bagi kalian untuk menghitung dengan kalender ataupun dengan hisab perbintangan. Maka tafsir ini tafsir yang batil. Bagaimana mentafsirkan takdirulahu dari kepalanya, dari pendapatnya? Harusnya takdirulahu ditafsirkan dengan hadis, ditafsir dengan hadis. Ya apa tidak? Maka apa tafsir takdirulahu di hadis yang kita baca? Ayat Fa'akmilu salatina yauman. Disempurnakan 30 hari. Ini yang benar. Maka oleh sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah membantah ucapan dari kelompok Asyafi'iyah ini. Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Suhair. Yang mana telah mengajak manusia jika tidak terlihat hilal. Fakdirulahu maknanya melihat kepada Hisab al-Falaki. Dan begitu pun diikuti oleh Ibnu Sureh. Maka dibantah oleh Asyik di dalam Majmu' al-Fatawa halaman 182 mujalad yang ke-25. Maka dengan ini selesailah pembahasan bid'ah yang pertama. Jadi bid'ah yang pertama di saat masuknya bulan Ramadan apa? Melihat kepada hisab al-falaki atau melihat kepada hisab al-syamsi, masehi dan sebagainya. Melihat kepada kalender. Maka inilah yang mungkin bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna huna wa jazakumullahu khairah. Wabarakallahu fi ilmikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka